Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an ورزقا طيبا وعملا متقبلا Wahai Allah Pahamkan kepada kami tentang agama Dan ajarkan kepada kami tentang Ilmu tafsir Al-Quran Wahai Allah Sesungguhnya kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik Dan amal yang diterima Amin ya Rabbal Alamin Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tema kita pada pagi hari ini adalah sebuah pertanyaan Berimankah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala? Tema ini pertanyaan yang perlu jawaban dan jawaban tersebut adalah merupakan konsekuensi dari keimanan kita. Makanya sebenarnya pertanyaan tersebut adalah konsekuensi-konsekuensi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang meyakini bahwasanya dia beriman kepada Allah maka benar-benar berimankah dia kepada Allah apa saja konsekuensi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah inti dari kajiannya. Jika seorang mengakui, menetapkan dan meyakini bahwa dia beriman kepada Allah, maka apa saja konsekuensi-konsekuensi dalam kehidupan dia yang menandakan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu saya ingin menyebutkan beberapa hal. Yang pertama yaitu mempelajari akidah terutama akidah fillah beriman berkeyakinan tentang Allah adalah mempelajari pelajaran yang paling terpenting dan paling mulia disebabkan beberapa sebab. Sebab yang pertama karena ilmu tentang akidah fillah ilmu tentang akidah tentang kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang paling mulia. Disebabkan karena yang diilmui adalah mulia. Para ulama mengatakan syaraful ilm bi syarafil ma'lum. Kemuliaan sebuah ilmu disebabkan apa yang diilmui adalah mulia. Ketika kita pada pagi ini membicarakan tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pembicaraan ini adalah pembicaraan yang mulia. Karena kemuliaan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Karena tidak ada yang lebih mulia dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua, membicarakan ilmu akidah, ilmu keyakinan hati, terutama akidah fillah, ilmu keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala sangat penting dan mulia dilihat dari sisi bahwa seluruh amal ibadah tergantung nasibnya sesuai dengan akidah yang dia miliki tentang Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah yang kita diciptakan karenanya. Amal ibadah yang kita penciptaannya tujuannya adalah untuk ibadah tidak akan diterima sedikit pun dari amal ibadah kecuali ketika keyakinan kita tentang Allah benar. Lihat Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 88. Dzalika hudallah yahdihi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun itu adalah petunjuk dari Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Kalau seandainya mereka mensyirikan Allah, yaitu maksudnya kalau seandainya para nabi alaihi wassalam mensyirikan Allah Subhanahu wa taala maka niscaya apa yang mereka amalkan akan terhapus niscaya apa yang mereka amalkan akan terhapus tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu para nabi akibat akidah dia akidah mereka kalau salah terhadap Allah maka amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman yaitu dalam surat Az-Zumar ayat 65. laqad uhiya ilaik wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah kami Sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan nabi-nabi sebelum jika kamu wahyunya apa? Jika kamu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah salah akidahnya terhadap Allah maka sungguh amalanmu akan terhapus dan kamu akan benar-benar termasuk orang-orang yang merugi. Lihat di sini semua amal ibadah tersandarkan dengan akidah fillah. Tersandarkan dengan keyakinan seseorang terhadap Allah. Mulai dari ibadah-ibadah yang besar, seperti puasa, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, dan ibadah-ibadah lainnya. Berdoa, berbakti orang tua, berbuat kebaikan, tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan, itu akan sangat tergantung ter, sesuai dengan keyakinan seseorang tentang Allah Subhanahu wa taala. Di sini terlihat pentingnya ilmu akidah, terutama akidah tentang Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab yang kedua. Kenapa dari tadi malam kita membicarakan akidah? pagi ini membicarakan akidah. Maka sebab yang pertama saya sebutkan tadi karena kemuliaan ilmu tersebut, ilmu akidah lebih utama dibandingkan ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir. Dari sisi apa yang kita ilmui tentang ilmu akidah apa yang kita pelajari di dalam perkara akidah yaitu zat yang paling mulia Allah jalla jalaluh Allah tabaraka wa taala yang kedua ilmu akidah yang kita pelajari penting dan sangat penting terutama akidah billah keyakinan kita tentang Allah Disebabkan karena ibadah yang tujuan hidup kita, ibadah yang Allah menunjukkan penciptaan kita untuknya sangat terpatok ketika sesuai dengan keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah atau bukan yang ketiga, sekarang poin kedua yang ingin saya sampaikan sebelum kita masuk kepada tema kita yaitu apa yang dibaca oleh imam tadi. Ayat-ayat yang begitu indah dan mulia. Sangat menarik untuk dikupas. Meskipun saya tahu ketika mengkupas ini akan menghabiskan waktu, akan tetapi tidak mengapa. Toh dia berkaitan dengan tema kita. Ketika Allah berfirman, "Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat." Itulah para rasul yang telah kami muliakan sebagian dari mereka terhadap sebagian yang lain. Ini termasuk Al-aqidatu fillah. Keyakinan seorang terhadap Allah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendaknya, kekuasaannya meninggikan sebagian yang lain daripada sebagian yang lain. Ini keyakinan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah dengan kekuasaannya dengan kekuatannya, dengan keagungannya, meninggikan sebagian dibandingkan sebagian yang lain dalam perihal harta, meninggikan sebagian dibandingkan sebagian yang lain di dalam perihal ilmu, meninggikan sebagian dibandingkan sebagian yang lain di dalam perihal anggota tubuh, kekuatan tubuh, meninggikan sebagian dibandingkan sebagian yang lain di dalam perihal-perihal yang lainnya. Bahkan sampai para rasul, tilkar rusul, para rasul, itulah para rasul. Kami tinggikan sebagian yang lain dibandingkan sebagian yang lain. Ulul azmi dari para rasul di antaranya Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh lebih utama dibandingkan rasul-rasul yang lain. Ini kuasa Allah dan ini keyakinan kita terhadap Allah. Lalu apa faidah dan ini yang saya tuju dari kajian. Ketika kita meyakini bahwa Allah Maha Kuasa untuk meninggikan satu dengan yang lainnya, ketika kita meyakini di dalam hati kita, menetapkan dalam hati kita, Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk memuliakan satu dibanding yang lainnya, keyakinan di dalam hati kita akhirnya memberikan pelajaran kepada diri kita bahwa kita tidak boleh hasad. Hasad yang merupakan sifat yang paling buruk di dalam diri seseorang. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagai penyakit yang perlu kita lindungi atau berlindung kepada kepada Allah darinya disebutkan oleh Allah di penyakit yang paling terakhir, keburukan yang paling terakhir.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 Para ulama menyatakan di antaranya Az-Zamakhsari dalam kitab At-Tafsir At-Tafsir Al-Kabir. Kenapa disebutkan bahwa hasad dosa yang paling terakhir, keburukan yang paling terakhir kita berlindung kepada Allah? Li'annahu min akhassit tabai' Karena hasad adalah sifat yang paling buruk. Untuk mengobati hasad tadi, yang tadi kita meyakini bahwa Allah Maha Kuasa, Maha Agung, Maha yang mempunyai keinginan. Jika Allah menginginkan, maka tidak ada yang menahannya. Itulah kekuasaan Allah. Dan termasuk kekuasaan Allah meninggikan satu dengan yang lainnya. Dalam perihal apapun. Dalam perihal ibadah, dalam perihal agama, dalam perihal harta, dalam perihal kepintaran, dalam perihal kekuatan tubuh, dalam perihal hal-hal yang lain. Ini membuat kita akhirnya tidak hasad, Membuat kita akhirnya tidak berkeinginan nikmat yang ada pada orang lain hilang. Itu arti hasad. Tamanni zawali ni'ma anil ghair. Itu arti hasad. Menginginkan nikmat yang ada pada orang hilang. Itu arti hasad. Kalau kita meyakini Allah Maha Kuasa melebihkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan Nabi Adam, Allah Maha Kuasa melebihkan Nabi Ibrahim alaihissalam dibandingkan nabi-nabi lainnya. Bahkan beliau disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Maka pada saat itu tidak ada hasad. Hasad yang merupakan sifat terburuk. Karena hasad iblis dikeluarkan dari surga. Karena hasad terjadi pembunuhan pertama yang dilakukan di muka bumi karena hasad dosa pertama kali terjadi di atas langit dilakukan oleh iblis hasad kepada Adam karena hasad dosa pertama kali dilakukan di bumi yang dilakukan oleh Qabil terhadap Habil dan Qabil gara-gara hasadnya kepada Habil, dia menanggung setiap darah yang tertetes sampai hari kiamat. Gara-gara hasad, gara-gara dia tidak faham, gara-gara seseorang tidak memahami bagaimana sebenarnya Allah telah memuliakan satu dengan yang lainnya. Bukankah ini berkaitan dengan aqidah fillah? Akidah keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara hasad Nabi Yusuf alaihi salam terpisah dengan bapaknya selama 40 tahun. Lihat buruknya hasad. Memisahkan anak dengan orang tuanya. Hasadnya siapa kepada siapa? Saudaranya Yusuf alaihi salam kepada Yusuf alaihi salam. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maka ketika orang mengetahui, oh Allah memuliakan, memberikan kelapangan rezeki dibandingkan si fulan, itu kehendak Allah. Bukankah ketika kita berbicara tentang kehendak Allah itu berarti kita berbicara tentang al-aqidah fillah, keyakinan tentang Allah bahwa salah satu keyakinan tentang Allah adalah kita meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Jika Allah menginginkan sesuatu, maka tidak akan ada yang bisa menahannya. Ya, Sebagaimana misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang ayat so, jika Allah menginginkan orang itu sembuh maka tidak akan ada yang bisa memberinya penyakit. Betul apa betul? Jika Allah menahan hidayah tidak akan ada yang bisa memberikannya kepadanya hidayah. Ini namanya meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 107. In yamsaskallahu bidhurrin fala kashifala wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha'u min ibadi. Artinya jika Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepadamu keburukan, maka tidak akan ada yang bisa mengangkatnya untukmu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan jika dia yaitu Allah menginginkan untukmu kebaikan maka tidak akan ada yang bisa menolak kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang bisa. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi walau ashrab yusibu bihi man yasha'u min ibadih wa huwal ghafur rahim. Allah sekehendaknya memberikan itu kepada siapa yang dikehendaki dari hambanya dan Allah maha pengampun maha pengasih lihat bapak ibu saudara saudari yang dibelak indahnya ayat ini dan ini pelipur lara bagi orang-orang yang mungkin tertimpa penyakit Orang yang mungkin lahir dalam keadaan tidak normal. Orang yang mungkin disempitkan rezeki oleh Allah. Orang yang mungkin diberikan kekurangan harta, kesempitan rezeki, penyakit, maka yakini Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikannya. Kalau Allah ingin menyembuhkan tidak akan ada yang bisa menahannya. Sebaliknya, jika Allah ingin memberikan keburukan tidak akan ada yang bisa mengangkatnya. Dan kemudian Allah akhiri ayat ini wahwal ghafurur rahim dan Allah Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Artinya apapun yang Allah takdirkan kepada hamba tersebut itu termasuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi faedah menarik tadi ayat yang di awal surat Al-Baqarah di awal eh, juz yang ketiga dari surat Al-Baqarah itu membuat kita tidak hancur. Ada yang si fulan seorang ustaz sekali berdakwah yang hadir banyak, ada yang tidak hadir. Tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Ada orang yang sekali berbicara diterima masuk ke dalam hati, ada yang susah untuk diterima. Tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi sebenarnya bukan yang terpenting kita bagi kita seorang yang sudah meyakini tentang kekuasaan Allah bukan yang terpenting bagi kita apakah kita dimuliakan oleh Allah atau tidak. Yang paling terpenting adalah kita menggapai rahmat Allah, berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah bisa disamakan Abu Bakar dengan Umar. Umar tahu dia tidak akan pernah bisa sama dengan Abu Bakar. Akan tetapi yang paling penting bagaimana dia berlomba lomba Ini orang yang memahami tentang Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang dibaca oleh imam juga yang sangat menarik dan juga ini berkaitan dengan al-aqidah billah yaitu berkaitan dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Maha Kuasa. Saya tanya sekarang, Bapak sekalian beriman bahwa Allah Maha Kuasa? Beriman? Yakin? Hah? Tidak ada keraguan? Beriman apa arti iman? Iman artinya adalah mengakui di dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Mengucapkan dengan lisan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Dan mengamalkan konsekuensi dari keimanan Allah Maha Kuasa dengan anggota tubuh. Mari kita buktikan sekarang. Ketika kita meyakini Allah Maha Kuasa dan semua dari Bapak tadi mengatakan yakin saya beriman bahwa Allah Maha Kuasa. Maka semestinya harus ada konsekuensi-konsekuensi dari kekuasaan Allah. Di antara konsekuensi dari kekuasaan Allah dan ini maksud saya ketika mengangkat tema berimankah Anda kepada Allah? Artinya benar-benar beriman gak kepada Allah? Ketika Anda meyakini bahwa Allah Maha Kuasa, kenapa? Kenapa? Tak tatkala ingin menjalankan harta di jalan Allah masih berat. Kenapa? Masjid ketika ingin dibangun bertahun-tahun belum selesai. Bahkan harus minta di jalan-jalan. Begitukah bukti keimanan kita kepada Allah bahwasanya Allah Maha Kuasa? Kenapa tatkala ada orang keluarga bukan orang lain berhutang bukan meminta berhutangnya sedikit tidak banyak Dia berhutang dalam keadaan yang sangat-sangat membutuhkan. Tidak setiap saat. Kalau dia sangat butuh dan malu dia berhutang. Lihat, empat sebab ini. Kenapa ketika ada keluarga kita datang, berhutang, berhutangnya sedikit, berhutangnya tatkala sangat sempit, kita masih enggan untuk menghutanginya. Kita masih bermusyawarah di dalam kamar dengan istri kita. Lihat gimana tuh paman dikasih hutangan enggak? Istrinya juga mendingan mendorong suaminya untuk menghutangi berbuat kebajikan. Tidak malah ngompor-ngompori suaminya. Iya mas, itu nanti kalau dihutangi nanti dia kecanduan tidak berhutang kepada kita. Kenapa sulit? Bukankah kita meyakini Allah Maha Kuasa? Apa maksudnya Allah Maha Kuasa? Allah Maha Kuasa untuk menggantikan harta kita yang telah kita jalankan di jalan Allah. Kenapa? tak Tatkala seseorang ingin menjalankan harta di jalan Allah, padahal dia meyakini Allah Maha Kuasa, itu masih berat dia menjalankannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan tadi oleh imam ya dari surat Al-Baqarah ayat 253, 254, 255 sampai 261. Kalau imam meneruskan tadi sampai 261, itu semua kekuasaan Allah dari mulai surat Al-Baqarah 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang maha hidup, maha berdiri sendiri. La ta'khudhu sinatun wa la naum. Allah tidak pernah tidur, bahkan tidak pernah ngantuk. Lahu ma fis samawati wa fil ard. Allah memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Maha kuasa Allah. Tetapi kenapa kita sulit untuk menjalankan harta jalan Allah? Di antaranya sulit untuk melangkahkan kaki ke tanah suci, mengerjakan ibadah haji atau umroh. Kenapa sulit? Mengeluarkan puluhan juta. Bukankah kita meyakini Allah Maha Kuasa? Kenapa kalau seandainya kita ingin umrah mencari travel yang paling murah? Akhirnya nanti sampai di Jeddah tidak ada bis, tidak ada pembimbing, tidak ada hotel. tuh jalan sana sendiri. Karena saking dia menahan hartanya, Padahal dia pada saat yang bersamaan dia meyakini Allah Maha Kuasa untuk mengembalikan hartanya. dia Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra." Wadhunub kama yanfil kiru al haji Sering-seringlah berhaji dan berumrah. Sesungguhnya kedua-duanya menghilangkan kefakiran. Allah kuasa dengan kita meletakkan harta di jalan Allah, Allah kuasa hilangkan kefakiran kita. Kenapa? Ketika kita masih mau bersedekah, kita masih mikir, nanti kalau saya sedekahkan saya makan apa? Makan apa pak? Nasi. Kenapa? Kita masih mikir. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Allah Maha hidup, Maha berdiri sendiri, Allah memiliki langit dan bumi, Allah tidak capek wala Tidak capek untuk menjaga keduanya. Allah maha tinggi, maha mengetahui. Kemudian di ayat yang lain tadi, Allah mampu mengeluarkan seseorang dari kegelapan kepada keterangan. Allah mampu menghidupkan, lihat ayat-ayat yang setelahnya. Menghidupkan yang mati. Allah subhanahu wa ta'ala mampu menghidupkan burung. Empat burung dipotong, disembeli, kemudian diaduk. Kemudian diletakkan di atas-atas gunung kemudian dipanggil Allah mampu. Kuasa Allah akan hal itu. Tetapi kenapa seseorang ketika mengaku dirinya meyakini Allah Maha Kuasa, maka dia tidak yakin ketika dia keluarkan duit ini, Allah berfirman, "Man yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu Siapa yang menghutangi Allah, menjalankan hartanya di jalan Allah, menghutangi orang, membebaskan hutang orang lain, menyedekahkan harta, menzakati harta, menjalankan untuk haji, menjalankan untuk umroh, mengerjakan, me membeli kambing atau sapi untuk beribadah, kurban, kenapa masih malas? Mana? Sudahkah Anda beriman kepada Allah? Begitukah keyakinan kita terhadap Allah? Kalau seandainya orang masih ragu menjalankan hartanya di jalan Allah, maka patut ditanyakan, sudahkah Anda benar-benar beriman kepada Allah? Bisa dipahami ini Pak maksud saya? Ini tujuan dari kajian ini. Dan saya tidak janjian dengan imam. Beliau baca ayat itu ayat yang sangat mulia. Lihat, silahkan cek nanti dalam di rumah Al-Quran. Dan saya berpesan, ini tidak hanya di Bali saya pesankan kepada jamaah sekalian ketika ada ustadz ustadz ahlu sunnah ngajari anda dalam kajian ilmiah bahwa mushaf modal mushaf modal mushaf terjemah bahwa Al-Quran terjemah karena mereka tidak akan keluar dari Al-Qur'an dan hadis. Lihat Al-Baqarah 255 sampai Al-Baqarah 260. Ketika Allah berfirman di Al-Baqarah 254 Ya ladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabri an ya'tiya yaum la bayun fihi wala khullatu wala syafa'ah. Wahai orang-orang yang beriman, sedekahkan harta kalian sebelum datang hari yang tidak akan ada manfaat khullah pertemanan, wala syafaat syafaat. Tidak akan ada manfaat nanti di kiamat. Sedekahkan harta kalian. Ketika Allah memerintahkan 254 Al-Baqarah 254 memerintahkan untuk bersedekah, maka kemudian Allah menyebutkan kekuasaannya dari mulai ayat 255 sampai 260. Allah menyebutkan ayat kursi, Allah menyebutkan tentang Allah bisa mengeluarkan seseorang dari kegelapan kepada keterangan kepada cahaya terang benderang. Allah menyebutkan bahwa Allah bisa menghidupkan yang mati. Allah menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa menghidupkan burung yang sudah disembeli. Itu sampai 260. Lalu 261 nya lihat Allah berfirman tentang sedekah lagi. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Lihat. Dimulai dengan ayat sedekah, kemudian diantaranya ayat-ayat kekuasaan. Diakhiri kemudian dengan ayat sedekah lagi. Untuk apa? Agar kita benar-benar beriman kepada Allah. Allah Maha Kuasa Sudahkah kita beriman kepada Allah? Allah Maha Kuasa. Apa bukti konsekuensinya? Bukti konkretnya apa? Yaitu sudahkah kita jalankan harta di jalan Allah? Berdasarkan ayat yang dibaca oleh imam tadi. Tidak ragu-ragu kita menjalankan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abu Dahdah rahimahullahu taala ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan hutang dari manusia. Maksudnya Allah menginginkan manusia menjalankan hartanya di jalan Allah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 245 dan surat Al-Hadid ayat 11. Allah berfirman, "Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira." Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Dan siapakah yang ingin menghutangi Allah dengan hutangan yang baik, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melipatkan untuknya lipatan-lipatan yang banyak, yaitu hartanya dan Allah Subhanahu wa taala memegang dan memberi dan hanya kepadanya dikembalikan semua manusia. Dalam surah Al-Hadid ayat 11, "Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanan?" Siapakah yang ingin menghutangi Allah dengan hutangan yang baik? Fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun kabir, karim. Maka Allah akan menipatkan pahala untuknya dan baginya pahala yang mulia. Abu Dahdah, seorang sahabat Rasulullah radhiyallahu anhu, ketika mendengar ayat ini, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Allah yuridu minnal qardha Wahai Rasulullah, benarkah Allah menginginkan hutangan dari kita? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya." Maka kata Abu Dahdah, "Ubsut yadak." Wahai Rasulullah, mana tanganmu? sudut apa? Julurkan tanganmu. Kemudian Abu Dahdah Rasul SAW menjulurkan tangannya kemudian dipegang oleh Abu Dahdah. Kata beliau ushidu anna haidi qad aqratullah akratu rabbi. Wahai Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya aku hutangkan seluruh kebun kurmaku untuk Allah. Diceritakan kebun kurmanya Abu Dahda di dalamnya ada 6000 pohon kurma. Itu berapa hektar? Begini yang benar-benar beriman kepada Allah. Begini yang benar-benar menjawab, berimankah Anda kepada Allah? Ya. Sekarang Pak jujur. Jujur. Jangan bos, jangan dusta, jangan bohong. Ketika kita memikir, ketika kita keluar duit, apa yang ada dalam pikiran kita? Hah? Berkurang. Ini kejujuran. Saya punya 100 ribu, saya sedekahkan 50 ribu. Berarti duit saya dalam dalam pandangan kasat mata kita. Berarti apa? Berkurang. Padahal Bapak Ibu saudara-saudari, Allah Maha Kuasa untuk menetapkan harta tersebut nanti di akhirat. Dan itu harta bukan hanya sekedar 50 ribu tetapi berlipat-lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Lihat Al-Baqarah 261. Allah melipatkan pahala dan Allah maha kuasa maha luas rahmatnya yang ada di dalam diri kita kalau saya mengutangi orang lain aduh makanya ada riba Hah? ada riba Makanya adanya pegadaian dengan riba. Pegadaian itu kan kalau seandainya sistemnya keliru maka dia riba. Pegadaian itu kan hutang piutang dengan jaminan. saya menggadaikan motor saya untuk mendapatkan uang pinjaman 50 juta. Motornya dipakai oleh orang yang menghutangi. Ini nggak boleh riba. Lihat sampai ke situ. Sampai ke permasalahan muamalah. Satu lagi, Pak. Saya sering mendapati ini dan mudah-mudahan yang ada di sini penyakit yang sama pun bisa terobati. Anda harus yakin, beriman seyakin yakinnya tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa Allah Maha Kuasa, Maha Pengatur, Maha Pencipta. Allah mempunyai rububiyah. Sebagian orang hafal itu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa Hafal tadi malam kita pelajari hafal. Akan tetapi dalam konsekuensi sehari-hari dia enggak lakukan. Ketika orang meyakini, mengimani Allah Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Pengatur, Allah kita imani mempunyai rububiyah, benarkah keimanan kita? Beriman benar, benarkah kita kepada itu? Contohnya, meninggalkan yang haram. Kerja di bank konvensional bermodal dengan riba. Saya pernah kajian di sebuah kepulauan di Sumatera yang hadir karena dia adalah uh, agenda pemerintah resmi provinsi yang hadir para kepala dinas. Maka seorang kepala dinas berkata, "Ustaz, kami tahu riba itu terlaknat. Kami tahu riba yang paling rendah adalah seperti menzinahi ibunya, ibu kandungnya sendiri. Tapi Ustaz, lihat. Kalau sudah ada tapi, kurang beriman terhadap kuasa Allah. Tapi Ustaz, kita kan hidup harus realistis. Kalau seandainya, dan benar cara berpikirnya benar tapi tidak semua yang benar tersebut dibenarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena yang menjadi standar kebenaran adalah Al-Quran dan Sunnah. Cara berpikir sebagai manusia dia mungkin bisa dipahami. Tapi kan hidup kita harus realistis Ustaz. Kalau cari modal nggak minjem uang ke bank kemana Ustaz? Tidak ada yang mau minjemin uang dengan jumlah yang banyak tanpa riba Ustaz. Maka kita katakan Bapak Ibu, orang-orang yang mencari harta dengan cara yang haram, kuatkan keimanan ini. Allah Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Pengatur. Allah mempunyai rububiyah yang mengatur alam semesta ini Allah. Jangankan hartamu alam semesta yang ngatur Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu saudara-saudari ini, tinggalkan yang haram. Ustaz nanti gimana? Saya makan apa? Makan apa, Pak? Nasi. Ada orang Pak kerja di bank konvensional. Mulai dia ketika sudah mengenal kajian-kajian sunnah, dia ingin meninggalkan yang haram. Dan subhanallah saya dapat faedah dari Al-Ustaz Al-Fadhil Ustaz saya Ustaz Maududi Abdullah Hafizahullah Ta'ala Saya pernah bertanya kepada beliau Ustaz sepertinya sunnatullah Kebiasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam kehidupan manusia Jika dia mulai meniti jalan Allah Dia harus berhadapan dengan meninggalkan yang haram Terutama dalam perihal Mencari rezeki Benarkah itu? Oh kata beliau benar Pasti yang mulai meniti jalan Allah pasti dia akan bermasalah dengan rezekinya. Dia harus meninggalkan hal-hal yang haram. Dan ini yang kadang-kadang membuat galau. Orang-orang kalau sudah ngaji sunnah mulai berpindah pekerjaannya dari ruangan ber AC kemudian mungkin jualan pentol, jualan bakso bakar, yang asalnya kantoran tapi karena riba dia tinggalkan. Apakah itu sebuah kelaziman ketika dia meniti jalan Allah? Iya. Apa dalilnya Ustaz? Saya bilang, dalilnya beliau mengatakan lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diarihim. Orang-orang yang fakir, yang muhajir, untuk berhijrah ke jalan Allah, mereka harus meninggalkan hartanya, tanah kelahirannya, dagangnya, pergi ke kota Madinah. Sebuah keniscayaan. Ketika dia meniti jalan Allah, dia harus yakin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya beriman tentang kuasa Allah. Makanya tema kita berimankah Anda kepada Allah. Ketika kita meyakini Allah Maha Kuasa, tinggalkan yang haram. Allah mampu menggantikan yang halal dan yang lebih berkah. Bukankah dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan, "Innaka lan tad'a syai'an ittiqaan lillah illa awwadzakallahu khairan min. Sesungguhnya tidaklah pernah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah melainkan Allah akan menggantikan lihat kuasa Allah menggantikan yang lebih baik darinya tapi Ustaz nanti saya makan apa makan nasi tapi Ustaz nanti cicilan mobil saya gimana kita sudah mengatur sedemikian rupa per bulan itu hitungan Anda hitungan kasat mata kita itu Pak, kenapa sulit menjalankan harta di jalan Allah? Kenapa sulit meninggalkan yang haram dalam mengais rezeki? Kenapa sulit? Salah satunya kita beriman bukan kepada Allah, tapi beriman dengan kasat mata. Kalau saya keluarkan punya 100 ribu, keluarkan 50 ribu berarti uang saya tinggal 50 ribu. Itu namanya beriman dengan kasat mata. Kalau saya tinggalkan yang haram berarti semua fasilitas, gaji saya selama ini nanti tidak akan diberi oleh Allah, tidak akan mendapatkan lagi. Itu namanya beriman dengan kasat mata, bukan benar-benar beriman dengan kuasa Allah. Ini namanya tema benarkah sudahkah Anda beriman kepada Allah? Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita beriman tentang kuasa Allah, tentang penciptaan Allah, bahwa Allah satu-satunya sang pencipta, bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mengatur, maka pada saat itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semestinya harus lebih bersandar kepada Allah. Tiga sudah, secara tidak langsung saya sebutkan tiga sudah tadi. Berimankah Anda kepada Allah? Kalau Anda beriman kepada Allah dalam perihal kekuasaan, penciptaan, pengatuan, rububiyah, berarti Anda harus menjalankan harta di jalan Allah. Itu poin. Poin yang kedua sudah saya sebutkan, orang yang beriman bahwa Allah mempunyai rububiyah berarti dia harus meninggalkan yang haram harus menjalankan harta di jalan Allah, yang kedua harus meninggalkan yang haram. Yang ketiga, bukti konsekuensi Anda beriman bahwa Allah Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Pengatur. Anda akan sangat bergantung kepada Allah. Dan siapa yang bergantung kepada Allah, Allah akan mencukupkannya. Cuma permasalahannya, Pak, manusia tidak bergantung kepada Allah. Kita akui tidak akui. Contohnya, sering sekali kita bersandar dengan kekuatan harta. Bersandar dengan kekuatan jabatan. Bersandar dengan kekuatan materi, tim kerja. Ya. Seperti misalkan panitia kajian. Saya beri contoh panitia kajian. Bersandar dengan kekuatan, uh kita mau mengundang ustadz besar mengadakan kajian di masjid terbesar di Bali. Kita sudah bikin panitia, kita sudah punya keuangan, kita sudah punya tim kerja, kita sudah punya program kerja, ada rundown acara per jam. Sudah lengkap, tetapi lupa. Lupa nada tangan kepada Allah. Lupa berdoa kepada Allah. Akhirnya sedikit saja disentil oleh Allah rencana tersebut dari A sampai Z rencananya hancur lebur. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, lihat berapa banyak kita menadah tangan kepada Allah. Itu bukti kita beriman tentang kuasa Allah. Berapa banyak kita menadah tangan kepada Allah 24 jam 1440 menit Berapa menit kita mengangkat tangan Meminta kelancaran urusan Meminta kelancaran rezeki Meminta kelancaran permasalahan Solusi dari sebuah permasalahan Berapa banyak? Maka sebanyak kita mengangkat tangan kepada Allah, sebesar itu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur Pak, ngangkat tangan berapa kali kita kepada Allah? Ngaku sekarang? Masih ngaku beriman kepada Allah? Ini adalah pertanyaan yang merupakan cambukan bagi kita. Sudahkah Anda beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman? Meyakini Allah Maha Kuasa, Maha Pengatur, Maha Pencipta. Kalau begitu, mana doamu? Allah yang mengatur, Allah yang mencipta, Allah yang berkuasa. Mana doamu yang ingin mendidik anaknya? Menjadi anak yang saleh, bakti orang tua, qurratu ain minas salihin Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Rasul, dalam ayat-ayat Al-Quran tentang doa-doa anak. Mana doa orang tua? Apakah cukup hanya dengan sandang pangan kasih nih anak nih sandang pangan? Enggak. Yang ingin memberikan hidayah sunnah kepada orang tuanya. Jangan kepada orang tua, kepada istri. Kadang Pak, saya beri contoh juga, panitia kajian misalkan. Uh, semangat jadi panitia kajian. Kalau di masjid, wah enak kayaknya. Alhamdulillah kajian kita selesai. Alhamdulillah banyak yang hadir, mudah-mudahan dapat manfaat. Semuanya memperhatikan. Tapi pulang-pulang ke rumah sedih dia. Kenapa? Istrinya belum ngaji. Ada nggak yang seperti itu? Banyak. Tetapi ketika di pulang ke rumah sedih dia. Kenapa? Orang tuanya masih sibuk dengan hal-hal maksiat jauh dari jalan Allah, jauh dari jalan agama, sholat aja enggak, apalagi melakukan kesyirikan. Yang ingin merubah itu doa kepada Allah. Bukan ke Allah Maha Kuasa? Man yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah maka tidak akan yang bisa menyesatkannya wa man yudlilhu Siapa yang disesatkan oleh Allah tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Lihat lagi orang-orang yang sering mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuduh Allah tidak adil. Persis disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surat Fussilat ayat 51. Wa idza massahu syarr du'ain arid. Jika mereka mendapatkan keburukan, maka mereka senantiasa mengeluh. Mendapatkan musibah, mendapatkan penyakit, senantiasa mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengeluh. Menggerutu atas takdir Allah tidak seperti Nabi Ayub, wa Ayyub inna darabbahu anni masani yadur wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah Nabi Ayub ketika dia mendapatkan keburukan seluruh anggota tubuhnya hancur karena penyakit penuh dengan bisul. Maka beliau mengatakan anni masani adzur ya rab wahai Allah yang mengatur mencipta berkuasa. Aku tertimpa keburukan dan engkau maha pengasih dari seluruh yang mengasihi. Lihat. Ketika kita berusaha mencari rezeki, maka belum dapat sesuai dengan keinginan kita, maka tidak perlu menggerutu karena kita beriman kepada Allah yang Maha Kuasa. Dalam ayat dalam hadis riwayat Tirmidzi Allah Rasulullah SAW bersabda, "Ma asabaka i'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak." Ketahuilah, sesuatu yang menimpamu yang memang sudah kuasa Allah tidak akan pernah meleset. Dan sesuatu yang tidak menimpamu karena memang belum dikuasakan oleh Allah tidak akan pernah terkena. Sudah selesai. Ini semuanya dalam urusan rezeki, dalam urusan jodoh, dalam urusan pendidikan anak, dalam urusan apa saja. Ini, ini yang pertama. Sudahkah Anda beriman kepada Allah tentang kuasa Allah? Itu semua konsekuensinya. Saya ulangi, biar catatannya lengkap dan biar Bapak pulang dan Ibu pulang bisa membawa pesan-pesan yang teratur. Sudahkah Anda beriman kepada Allah tentang kuasa Allah, tentang rububiyah Allah? Berarti orang kalau benar-benar beriman kepada rububiyah Allah satu, dia akan mudah menjalankan harta di jalan Allah. Karena dia yakin Allah Maha Kuasa untuk menggantikannya. Yang kedua, kalau dia akan meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah karena dia yakin Allah pasti akan meninggal menggantikan yang lebih baik. Yang ketiga, dia lebih bertawakal kepada Allah karena dia yakin Allah pasti kuasa untuk memberikan solusi kepada dia. Sebagaimana burung ketika keluar. Yang PNS, berapa orang di sini Pak? Angkat tangan. PNS, satu. Yang pedagang, banyak. Pegawai pabrik, nggak ada. Banyak pedagang. Yang nganggur, Ya, maka coba perhatikan Bapak Ibu. Jangan pernah putus asa mencari rezeki. Burung, Pak. Makanya saya tanya tadi siapa PNS, siapa pegawai negeri, siapa pegawai pabrik, siapa pedagang. Burung itu ketika keluar dia tidak punya warung. Nah, keluar dia tidak terjat, tercatat sebagai pegawai negeri sipil enggak keluar saja usaha nyari rezeki keluar dalam keadaan perut kosong pulang dalam keadaan sudah terisi bahkan bawa bekal untuk anak-anaknya orang yang beriman kepada kuasa Allah maka niscaya dia akan tawakal kepada Allah bersandar kepada Allah yang keempat tadi saya katakan orang yang beriman kepada kuasa Allah, maka dia tidak mudah menggerutu terhadap takdir Allah. Dalam perihal memberikan hidayah, dalam perihal kesembuhan penyakit, dalam perihal mencari rezeki, kalau memang belum ditakdirkan untuknya tidak akan pernah terjadi karena Allah kuasa untuk mentakdirkan, kuasa Allah menjadikan atau tidak. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua poin lagi. Sudahkah Anda beriman kepada Allah tentang bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadah? Poin yang ketiga, sudahkah Anda beriman kepada Allah tentang bahwa Allah mempunyai nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia? Dan dua ini punya konsekuensi sebagaimana yang tadi. Saya sebutkan secara cepat karena waktu saya habis. Dua ini mempunyai konsekuensi. Yang pertama, sudahkah Anda beriman kepada Allah bahwa Allah satu-satunya yang diibadahi? Sudahkah beriman? Saya tanya. Ragu sekarang. Tadi yakin, yakin yakin beriman sekarang bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi? Konsekuensi orang yang beriman bahwa Allah satu-satunya yang diibadai, maka ibadahnya harus ikhlas. Tidak ingin pujian, tidak ingin sanjungan, tidak ingin penghargaan, bukan ingin dilihat orang. Harus ikhlas. Dan Pak, kita tahu diri kita ikhlas kapan? Siapa yang PNS tadi? Angkat tangan. Berapa tahun Pak jadi PNS? 7 tahun. Ada yang pensiunan PNS di sini? Ada? Enggak apa-apa, enggak. Berapa? Berapa tahun kerja, Pak? 33 tahun. Masuk kerja jam berapa, Pak? 7.30. Pulang jam berapa? Sampai jam 8 malam. Masya Allah. 7.30 jam 8 malam, hampir 12 jam. Pak, mohon maaf Pak ya. Bapak 33 tahun kerja. Itu Pak, kalau kita putar, putar video kehidupan Bapak sangat membosankan. Setengah delapan keluar rumah, jam delapan masuk, tengah delapan keluar, jam delapan malam. 33 tahun berulang-ulang bosan sekali, tapi kok bisa istiqomah? Sebabnya apa? Hah? Ikhlas. Ikhlas untuk gaji. Lah, betul. Ini bukan sesuatu yang hina enggak. Ikhlas untuk gaji. Betul itu. Kalau tidak ada gaji per tanggal 1, mana mungkin beliau 33 tahun melalui kehidupan yang begitu membosankan. Libur cuma Sabtu Ahad. 33 tahun. Putar balik, putar balik. Setengah delapan, jam delapan, setengah delapan, jam delapan, setengah delapan. Wallahi pak, membosankan sekali filmnya. Pertanyaan timbul, Kenapa ibadah tidak bisa seistiqomah itu? Jawabannya sudah Bapak tahu. Karena tidak ikhlas. Kita akui, tidak kita akui. Yang baca Qur'annya Senin kemis, Senin kemis. Satu hari baca, 30 hari libur. Itu mau Anda akui, tidak Anda akui, itu tidak ikhlas. Yang jamaahnya Senin, Gemis, Senin, Gemis, itu tidak ikhlas. Yang badiah kobliyahnya Senin, Gemis, Senin, Gemis, itu tidak ikhlas. Akui, tidak akui. Karena konsekuensi keikhlasan, konsekuensi keikhlasan adalah istiqomah. Apa dalilnya Ustaz? Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat, "Innal ladzina qalu rabbunallah." Sesungguhnya yang mengucapkan Rob kami adalah Allah. Orang yang ikhlas, istaqamu, maka kemudian mereka istiqamah. Konsekuensi ikhlas istiqamah. Makanya Pak, kita disuruh untuk sholat ba'diyah qobliyah di rumah. Agar terlihat kita ikhlas atau tidak. Karena Pak, kalau sudah sampai rumah, beda sholatnya dengan ba'diyah di masjid. Betul apa betul? Yang paling keras itu yang paling merasakan. Kalau sudah sampai rumah, ya Enggak takbir. Lepas peci. Lepas baju. Enggak ada badiah. Kenapa sulit? Karena tidak dilihat orang. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Lepas peci. Lepas baju. Lepas sarung. Lepas jenggot. Apa maksud saya lepas jenggot? Jenggotnya cuma di masjid. Ketika di rumah semua ditonton. Iman yang tidak jujur. Semua ditonton. Yang membuka aurat ditonton. Jenggotnya cuma di masjid. Kalau mau pergi ke masjid baru pasang lagi jenggotnya. Ya, Sampai film-film sinetron-sinetron yang kesyirikan ditonton. A'udzubillah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Itu konsekuensi orang yang beriman kepada Allah tentang uluhiyah. Bahwa Allah satu-satunya sang yang diibadai, Dia harus ikhlas. Dan konsekuensi keikhlasan istiqomah dan istiqomah menghasilkan husnul khatimah ini tiga mata rantai yang tidak akan pernah terpisah. Ikhlas membuahkan istiqomah, istiqomah membuahkan husnul khatimah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Sudahkah Anda beriman kepada Allah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah? Jika Anda sudah beriman tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka berarti Anda semestinya lebih takut kepada Allah. Kenapa? Karena Allah Maha Al-Basir, As-Sami', Al-Alim, Maha mengetahui, Maha mendengar, Maha melihat, karena Allah wa innaka labil mirsad. Allah sangat mengintai. Ketika kita mengimani Allah Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui, maka kita tambah takut terhadap Allah. Takut bukan hanya di hadapan makhluk. Sebagian orang Pak mengamalkan ayat ini. Yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Surah An-Nisa ayat 108. Mereka lebih takut kepada manusia dan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan manusia seakan orang paling soleh. Ya, tapi tadi kalau sudah masuk rumah, semua dilepas. Pas peci, pas ini, pas jenggot, pegang remote. Semua ditonton. Gosip-gosip artis, wanita-wanita cantik tonton semua. Dibelalakan mata di sana. Mana? Mana dia mengatakan bahwa Allah maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar? Mana? Ini yang saya katakan. Sudahkah anda beriman kepada Allah? Orang yang beriman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang husna dan ulia, maka dia akan muraqabah kepada Allah. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Kalau dia jualan susu dia tidak tambahkan dengan air. Karena dia meyakini beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah yang husna. Ini Bapak Ibu, 15 menit saya minta tambah. Mudah-mudahan bermanfaat kajian tentang sudahkah Anda beriman kepada Allah. Intinya saya ingin mengingatkan, benarkah keimanan kita kepada Allah? konsekuensi-konsekuensi dari keimanan kita. Beriman kepada Allah itu kan tiga. Mengimani bahwa Allah Maha Rob, pencipta, pengatur, berkuasa. Yang kedua, mengimani bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadah. Yang ketiga, bahwa Allah mempunyai nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang ulia. Sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah tiga keimanan kepada Allah dalam tiga hal ini semuanya mempunyai konsekuensi-konsekuensi yang kita yang kita sebutkan tadi. Contoh Pak, yang kurang beriman kepada Allah, mungkin dia tidak merasakan yang meletakkan sesaji di bawah pelaminannya. Bubur putih, bubur merah, tambah kopi pahit, tambah pisang goreng. Tujuannya apa? Agar pengantinnya tidak kecapean. Agar pengantinnya senantiasa lancar urusan wali madul urusnya. Ini kan namanya minta kekuatan. Kenapa dia tidak beriman kepada Allah? Minta kekuatan kepada yang maha kuasa, maha pencipta, maha pengatur. Contoh orang yang masih percaya kepada orang pintar. Masih percaya kepada orang yang pintar menurut orang yang bodoh. Kenapa dia tidak bersandar kepada Allah yang maha mengetahui akan hal gaib? Kenapa dia tidak istikharah? minta kebaikan. Dan seterusnya ya masih banyak yang lain. Konsekuensi-konsekuensi keimanan kalau Allah Maha Kuasa. Konsekuensi keimanan kalau Allah kita imani bahwa tiada yang berhak diibadai melainkan Allah. Konsekuensi keimanan kalau Allah Maha mempunyai nama-nama dan sifat-sifat Allah yang husna. Semoga bermanfaat. Bisa dipahami Pak materinya? Ini yang bisa sampaikan wallahu alam sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kapan ini ada tiga pertanyaan dari jamaah. Pertanyaan pertama, Ustaz, bagaimana hukumnya apabila kita membantu orang insya Allah dengan ikhlas karena ridha Allah untuk membayar hutang orang yang melakukan hutang kepada bank secara berkala mengikuti angsuran per bulannya apakah kita ikut masuk melakukan juga? Ya, Eh, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah Maka yang seperti ini Bukan dia sedang berbuat riba Bahkan dia sedang mengeluarkan seseorang dari riba Tetapi yang lebih baik lagi adalah Dia membayarnya dengan cash secara langsung Tidak ikut kepada pembayaran per bulannya yang di situ terdapat ribanya jadi dia tidak termasuk di sini dalam pelaku riba, bahkan dia termasuk orang yang menolong agar si fulan yang dia tolong keluar dari riba. Dan saya berpesan para ikhwan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, riba itu lebih bejat dibandingkan berjudi. Siapa yang tahu sebabnya? Riba kata Syekh Saleh Fauzan dalam kitab Al-Mulakhas Fikhi lebih bejat dibandingkan berjudi. Kenapa? Karena kalau orang berjudi yang menang atau yang kalah bisa kaya, bisa miskin. Sedangkan kalau riba yang dipencet yang digencet, yang ditindas, yang diinjak, yang dilempari batu, yang dilepaskan anjing gila, yang dimasukkan ke dalam got, gotnya penuh dengan kotoran, yang kemudian dilempari tangga. Uh, apalagi kurangnya itu. Hanya orang-orang siapa? Orang siapa? Yang miskin. Aturan orang miskin kita tolong malah kita injak-injak. Makanya riba lebih bejat dibandingkan judi. Maka saya katakan sekali lagi jawabannya, jika memang dia ingin menolong orang tersebut agar keluar dari riba, maka dia tidak termasuk sebagai penolongnya. Atau seba, eh, dia tidak termasuk sebagai orang yang melakukan praktek riba, tetapi dia membayarkan hutang agar orang lain terlepas dari riba. Allah Iya, Bagaimana jika selama ini banyak niat yang kita gunakan dalam beribadah masih belum murni karena Allah, masih ada unsur dia. Dan yang kedua, bagaimana caranya agar niat kita murni ikhlas karena Allah? Pertanyaan yang pertama apa beda dengan pertanyaan kedua? Sama, Sama atau? Maka jawabannya Imam Ibnu Qayyim pernah menjelaskan dalam kitab beliau Al-Madarijus Salikin bagaimana agar terlepas dari riya. Beliau menyebutkan la yastami wal ikhlas fi qalbil abdi wa mahabbatun nas wa tama'i fi ma indan nas illa kama yastami'ul ma'u wan nar wal hutu wad dham. Tidak akan pernah terkumpul keikhlasan di dalam hati seorang manusia dengan ini penyakit ikhlas dengan sifat ingin dipuji dan sifat ingin mendapatkan hadiah dan ini riak, nggak akan pernah ngumpul sebagaimana tidak akan pernah terkumpul air dengan api sebagaimana tidak akan pernah terkumpul kucing dengan tikus sebagaimana tidak akan pernah terkumpul Kucing dengan ikan akan pernah kumpul. Ikhlas dengan ingin dipuji atau ingin mendapat hadiah nggak akan pernah ngumpul. Lalu beliau menjelaskan, agar kamu bisa ikhlas, maka penyakit yang pertama ingin dipuji, cara mengobatinya adalah ini, mengobati riak. Cara mengobatinya adalah yakini baik-baik bahwa pujian manusia relatif. Kajian tadi. Ada yang mengatakan ah kajiannya biasa. Ada yang mengatakan kajiannya bagus. Pujian manusia relatif. Bapak Presiden kita, ada yang mengatakan Bapak Presiden kita, oh bagus cara kerjanya, sudah dua tahun ini. Ada yang mengatakan ah nggak bagus relatif pujian manusia. Nisbi dalam bahasa Arabnya. Tetapi yang tidak relatif adalah pujian Allah. Karena Allah jika memuji benar-benar terpuji. Sebaliknya Allah jika mencela benar-benar tercela. Tidak ada pujian sedikit pun. Jika Allah memuji, maka benar-benar terpuji, tidak ada celaan sedikit pun. Maka carilah pujian dari siapa? Allah. Nah, begitu cara mengobati penyakit ria. Kalau ingin dipuji, ah pujian manusia sebentar aja. Paling sebentar besok dia membenci saya. Yang kedua, yaitu tidak akan pernah terkumpul di dalam hati seorang manusia ikhlas dengan kecintaan terhadap apa yang ada di tangan manusia. Ingin hadiah, ingin harta, ingin amplop, ingin harta benda, dan semisal. Caranya bagaimana? Agar tidak riak, agar tidak menginginkan apa yang ada di dalam hati manusia, pada tangan-tangan manusia, maka ketahui baik-baik, semua yang ada di tangan manusia tidak akan pernah sampai kecuali dengan izin Allah. Maka mintalah kepada Allah. Begitu cara mengobati riak. Karena riak itu, Pak, memperlihatkan ibadah agar dipuji dan itu dua hal yang berkaitan erat. Kalau ada orang memperlihatkan ibadah tidak ingin dipuji tetapi ingin dicontoh itu bukan ria. Seorang bapak baca Quran di tengah rumahnya agar dilihat oleh istrinya, anak-anaknya agar istri dan anak-anaknya mencontohnya maka itu bukan ria. Ria itu adalah memperlihatkan ibadah agar di dipuji. Itu dua hal yang sangat berkaitan dalam perihal ria. Yang kedua, ria ingin mendapatkan hadiah dan dua-duanya sudah kita obati tadi. Demikianlah penyakit ria. Wallahu a'lam. Nah, sebelum saya lanjutkan pendapat pertanyaannya, ada hadis yang menarik dan ini juga bisa mengobati penyakit ria dan termasuk di dalam yang sudah kita sebutkan tadi. Kalau ada orang ketika beramal ingin dipuji, ingin nomor satu, ingin ditulis namanya, kalau ada orang beramal ingin dapat hadiah dan semisalnya ingin dapat bantuan dan semisalnya, maka ketahui baik-baik bahwa nanti di hari kiamat ketika orang-orang semua dapat pahala dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Idza juziyan nasu bi Jika orang semua dapat pahala. Qila lil mura'in akan dikatakan kepada orang-orang yang ria. Idhabu ila alladhi kuntum tura'una fihi. Pergi kalian kepada orang-orang yang kalian riai, yang kalian ingin dapat sanjungan darinya, yang kalian ingin dapat harta darinya. Pergi sana. Fahal tajiduna indahum jazaan. Minta, minta pahala, dapat nggak? Dari mereka pahala. Dapat nggak kira-kira Pak? Kenapa? Nah, kenapanya ini yang masih bingung. Kenapa Pak? Karena orang yang kita riai pun butuh pahala. Mana mungkin dia bagi-bagi pahala? Dan ini adalah pukulan keras kita ketika kita sholat Allahu Akbar mulai ya badannya miring-miring karena banyak yang melihat. mulai suaranya disedih-sedihkan yang asalnya bacaannya biasa-biasa saja karena ria akhirnya bacaannya dibuat-buat sehingga semakin biasa saja ya mulai akhirnya seperti itu maka ketika itu ada coba tancapkan dalam diri eh kalian yang kaya saya riai nggak akan ngasih pahala nanti hari kiamat ngapain mereka aja butuh pahala. Bahkan yang lebih parah adalah mereka akan mengingkari perbuatan kita. Ya Allah, saya nggak mau mereka riak kepada saya. Kenapa demikian? Karena mereka takut kepada Allah. Seperti iblis. Iblis ketika mengajak manusia, kufurlah kalian kepada Allah. Falamma kafara qala ini bariun minka ini akhafullah. Ketika manusia kufur nanti di hari kiamat, iblis mengatakan, aku berlepas diri dari engkau. Aku takut kepada Allah, takut dia. Begitulah orang yang kita riai nanti di hari kiamat. Maka itu pukulan keras bagi diri kita ketika kita ingin ria. Ente nggak bisa ngasih pahala saya. Ngapain saya riak? Mendingan minta sama Allah. Tetapi Pak, orang yang tidak ria, orang yang ikhlas itu sulit. Kenapa Pak? Yang ikhlas sulit, tapi nggak mustahil. Kenapa Pak? Karena yang ria biasanya namanya tercatat nomor pertama. Terkenal ahli ibadah. Sedangkan yang ikhlas kadang bahkan dihina orang. Kadang bahkan tidak terkenal di tengah manusia, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ria kadang-kadang di uh di depan. Makanya Pak sakit hati kadang-kadang saya kalau lagi habis kajian ada orang jamaah mengatakan, "Ustaz, nanti kalau saya Ustaz sudah di surga, tolong doakan kami biar bisa di. Jangan lupa saya Ustaz." Subhanallah. Siapa saya? Bapak kan nggak tahu siapa saya. Bapak kan cuma ketemu saya cuma satu hari, dua hari, tiga hari. Sangat mudah berpura-pura. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Ada orang yang kadang-kadang seperti itu Pak. Sampai waktu saya kajian di eh, Pekanbaru, dia mengatakan, Ustaz tolong doakan surban ini Ustaz. Dalam hati saya siapa saya? Ini Bapak Ibu Saudara saudara Orang yang ria dia akan rugi sengsara dunia akhirat. Tapi ikhlas sulit. Kenapa? Karena ikhlas itu kata Sahal bin Abdullah Tasturi, asyaddu syai'in 'ala nafs al-ikhlas li'annahu laysa fihi nasib. Sesuatu yang paling berat untuk seseorang adalah ikhlas karena dia tidak memiliki bagian di dunia. Enggak terkenal kadang-kadang, enggak jadi pengurus masjid, enggak dihormati di masjid. Tapi sebenarnya uang masjid, bangun masjid sadar dia semua. Enggak terkenal. Wah, tertulis di situ waktu habis. Cukup ya. Enggak ada pertanyaan waktu habis. Ya, cukup kiranya demikian saya cukupkan dengan kafaratul majlis subhanallahi hamdik syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu warahmatullahi wabarakatuh